Selamat pagi Pak Rudi Selamat pagi Ya silahkan uh, eh, Saya mungkin kurang jelas mendengar apa kurang lengkap mendengarnya Yang saya kurang dengar yang saya missing itu adalah dasar alasannya apa kita gitu, memindahkan satu kawasan itu ke kawasan tertentu gitu sementara kan Indonesia ini banyak apa ya kayak kawasan perbudangan, perindustrian kecil-kecil yang yang hampir di setiap rumah itu ada gitu dan itu eh, adalah apa banyak pekerja yang juga hidup dari situ gitu kalau dipindahkan ke kawasan tertentu seperti kawasan industri Jababeka atau di mana itu kan pastinya jauh ya dan itu betul sekali Pak akan menambah biaya dan sangat merepotkan dan eh, menimbulkan kemacetan juga karena mungkin si A ini bekerja di satu kawasan apa pekerja sekarang ini yang industri kecilnya itu dekat dari rumahnya cukup mungkin naik sepeda bisa tapi dengan pindah ke lokasi baru dia mesti beli motor atau mungkin naik kendaraan umum itu kan macet di jalan tuh eh, saya rasa sih ya. hmm. bukan solusi ya. Oke, terima kasih Pak Gilbert. Ya, pagi. Silahkan. Saya rasa beritanya nggak benar kali. Nah, saya sih nilainya kan menteri itu kan serba, serba hebat ya. Pemikirannya segala macamnya gitu ya. Jadi saya rasa sih kemungkinan beritanya nggak benar. Kalau memang beritanya benar ya berarti menterinya bobrok menteri bobrok ya berarti untuk pimpinannya juga nggak benar bobrok juga makasih oke okay. Pak Ferry ya selamat pagi ya silakan Ya, kalau komentar saya karena saya sudah lima tahun bekerja di satu kawasan industri, saya sangat setuju itu. Jadi kalau di kawasan yang dekat-dekat dengan perumahan atau perkantoran malah sebenarnya malah buat macet terbaik kalau industri itu menggunakan truk dan angkutan dan macam-macam. Terus kemudian yang kedua, listriknya juga uh, pasti kadang-kadang di atas ya, kalau di kawasan industri ada beberapa yang punya pembangkit sendiri sehingga lebih aman cuma yang perlu jadi catatan adalah di kawasan industri kan masih pasti ada banyak premanisme dan lain-lain nah itu yang tolong diperbaiki juga gitu jadi saya rasa lebih teratur dan sekarang banyak kawasan industri yang punya akses tol langsung jadi tidak membuat kemacetan di jalan-jalan raya tertentu terima kasih oke、okay. Buat selamat pagi pagi Ibu itu harus dipikirkan benar-benar oleh pemerintah itu kan tindak-tindak begitu bukan hal yang mudah dan biayanya juga wah luar biasa itu mesti hire、uh, eh, karyawan lagi yang segitu banyak coba dipikirin lagi deh itu bikin masih perusahaan ada sekarang eh, lagi order lagi turun keadaan lagi krisis ekonominya ya saya mohon itu pemerintah benar-benar memikirkan Eh, hal ini dengan masak-masak supaya perusahaan tetap eh, bisa bertahan ya itu aja dari itu makasih oke okay. Pak Tony selamat pagi pagi silahkan ya itu pemerintah itu kalau ngomong pejabat tuh mereka nggak pernah pusingin mereka sendiri mereka juga nggak pikirin orang lain tuh susahnya pindahin satu pabrik kita mau tetap jam segala macam aja itu susah minta ampun belum lagi pekerja harus pindah kos segala macam mereka nggak pernah mikir mereka maunya enak aja yang penting begini oke gitu tapi giliran yang seperti mau bangun infrastruktur yang dia harus gusur orang benar-benar harus gusur dia nggak berani gusur makasih